muslim yang muslim dan dia awal mana yang kita pilih tidak dipilih dua-duanya <laughs> maksadatnya lebih besar kalau misalnya yang nah, bukan nah. muslim ini nah, nah, insya Allah nggak lebih besar ya. itu hanya sekedar uh, promosi ya, kaum khawarij di masa ini nah, nanti maksadanya lebih besar Ini memang kita tidak digalakkan Nah, demokrasi bukan Islam Nah, iya sudah biarkan <laughs> biarkan saja antum sibuk dengan sholat sibuk dengan ibadah taat ah, kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf bukan maksiat nah demokrasi itu mananya adalah hukum di tangan rakyat iya kan berdasarkan suara terbanyak kalau rakyat menginginkan keinginannya harus diikuti. Itu demokrasi. Demokratos asal katanya, yakni keputusan hukum berada di tangan rakyat. Nah, sementara Islam menyatakan hukum ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah yang ikut menentukan aturan-aturan syariat ini? Ya, selain Allah, demokrasi punya aturan sebagai agama. Coba untuk melihat sekarang. Siapa polisinya demokrasi? Amerika. Nah, jangankan seperti Malaysia dan Indonesia, negara yang lemah. Soviet dahulu langsung ditegur oleh George Bush. Soviet tidak menerapkan sebagai negara yang tidak demokratif. Sampai siapa presidennya yang sekarang? Putin. Oh enggak, kita demokratif kita. Ya, takut pada Amerika agama demokrasi. Ya. Islam melarang agama kita, melarang seorang meminta jabatan. Demokrasi mengizinkan, bahkan diberi biaya, diberi uang untuk itu. Islam melarang berpecah belah, berpartai-partai. لا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون jangan kalian meniru cara beragamanya orang-orang musyrikin mereka berpecah belah menjadi ahzab, partai-partai, kelompok-kelompok. Jangan. Masing-masing kelompok kata Allah bima ladaihim farihun, berbangga. Coba antum lihat partai-partai. Kami partai yang akan begini, satu kami begini, kami begini. Semua itu beneran dalam Islam. Sementara agama demokrasi menyarankan, menyuruh yang seperti itu. Berbeda dua agama ini, Islam dan agama demokrasi yang berasal dari filsafat Yunani barakallahu fikum maka kita berlepas diri ini perintah dari pemerintah Rasulullah menyatakan nafain fa in amara bi ma'siyatin fala kalian wajib taat kepada pemerintah kalian namun apabila kata Rasulullah mereka memerintahkan kepada maksiat demokrasi maksiat lebih besar dari zina nah barakallahu fikum lebih besar dari khamar nah maka kata Rasulullah fala sam'a wala ta'a tidak ada mendengar dan taat bagi perintah yang seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dia kalau konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kita biarkan. Kita pun di sana juga demikian. Pemilu atau undi ya. Ha, undi suara. Kita sibuk yang di pondok pesantren mahadia belajar, yang dakwah dakwah, yang bekerja bekerja, Nah, sampai selesai nah, satu menjatuhkan menjelekkan yang lainnya ya partai ini menjelekkan ini ini menjelekkan ini membongkar aib ya kan saling membalas aib aibnya dibongkar disebarkan di tengah umat disiarkan Hah? barakallahu fikum ada semua bertentangan dengan Islam 180 derajat bertentangan barakallahu fikum nah Partai Ikhwan Muslimin di Yaman, kalau tadi ditanya disebutkan kan ya, mereka mengatakan e, nanti kalau yang berkuasa anu mafsadahnya besar. Partai Ikhwan Muslimin di Yaman menyatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un la bada'na bikum ayyuhas salafiyun qabla syu'iyah." Kalau seandainya kami memiliki kekuasaan di negeri ini, sungguh kami akan binasakan kalian wahai salafiyin ahli sunnah sebelum kaum komunis. Tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin di Yaman partai al-islah. Kalau di sini uh, apa namanya islah itu kalau Hizbul Muktamar AMNO lah di sini. Ya. Kalau di Hizbul Islah di Indonesia PKS Partai Keadilan Sejahtera. Kalau di Malaysia nggak tahu apa. Pas. Sama. Seperti itu. Nah, ya mereka akan menjadi penghalang sunnah. Kalau orang-orang umum hanya menyatakan Wahabi Wahabi, kalau mereka akan bergerak nanti. Yang di Mesir itu gimana, Mesir? Nah, sekarang banyak wilayah-wilayah. Nah, Nanti mereka akan berselisih sendiri. Nanti mereka akan uh, berebut. Saya Syekh siapa? Hasan. Tidak oh, kenalan Muhammad Hasan. Oh iya, kenapa? Masya Allah nah dalilnya boleh demonstrasi Muhammad Aslam Misri nah. iya nah tidak nah. pernah dengar nah. nah. oh itu nah iya iya Muhammad Hasan Muhammad Hasan nah Misri Misri nah nah membolehkan demonstrasi nah manhajnya Khawarij nah, Khawarij itu Muhammad Hasan di dia dalam anak baca dalam anak tengok dalam uh. Ah. video dia bermana salah bagaimana tahunya bermana salah ya, tapi yang manhaj anak nggak tahu cuma dalam akidah ada akidah salah contohnya ya, tentang Allah bin ah, Allah di Arab ah. ah. Ah. Ada manhajnya nih. Manhajnya. Di manhaj eh, ya itu penting. Khawarij dulu tergincil di manhaj. Nah, Khawarij tergelincirnya di mana? Yaitu menentang eh, kebijakan pemerintah. Ya. Barakallahu fiik. Jadi Islam itu sunnah lengkap. Kalau kita tergelincir di satu bidang, kita terlepas dari sunnah. Nah, itu. Nah, kalau tergelincir dari mana mana dia bukan salafi. Bukan Keluar dari wilayah. Keluar dari wilayah salafi kalau dia tergelincir dari si manhajnya. Kalau saya lihat kan, apakah saya tergelincir ah, Nah, oleh karena itu Syekh Ahmad bin Yahya Najmi telah membantah Ali Hasan. Syekh Rabi' juga menjelaskan kesalahan Ali Hasan di dalam mentazkiyah itu. Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, semuanya Syekh Ahmad bin Umar Bazmul. Ada karya karyanya tulisan mereka, ya, artikel menjelaskan kesalahan Ali Hasan di dalam membela orang ini. Nah, barakallahu fiik. Salah. Bagaimana dia membolehkan demonstrasi? Ya. Memfatwakan orang untuk menentang pemerintah? Nah. Berarti fatwa dia sama dengan fatwanya uh, Barack Obama. <laughs> Hai. Barack Obama menyatakan bagus, muslimin harus bangkit ya untuk menuntut keadilan. Ya dengan berdemo itu fatwanya Syekh Barack Obama Obama itu ya yang sama dengan fatwanya Yusuf Kordowi dan ini Muhammad Hasan sementara ulama di Saudi Arabia dan di Yaman menyatakan jangan kau kaum muslimin sabar sabar jangan menuntut seperti itu akan terjadi pertumpahan darah jangan jangan coba antum lihat nah, perbedaan dua fatwa yang saling bertentangan ya, bertolak belakang jadi fatwanya Yusuf Korbawi dan Muhammad Hasan sama dengan fatwanya Syekh Barak Obal. Allah musta. Nah. Waktu di sekolah kan, jadi ah. agama itu mau uh, kekuasaan. Nah, bukan kekuasaan sebenarnya? Nah, Muawiyah bukan mau merampas kekuasaan, bukan. Jadi seolah-olah digambarkan perang Siffin itu adalah perang politik. Ya, perebutan kekuasaan tidak. Itu adalah masalah yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana mengatasi pemberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. terjadilah perbedaan istihad tadi. Barakallahu fiikum. Nah, mungkin ada eh, eh, kita sebagai talibul mungkin menghadapi satu kekeliruan di antara kilaf ulama. Mm-hmm. Contohnya macam Syekh bin Baz dan Syekh Usaimin dalam bab rakaman video. Hmm. mana Syekh bin Baz mengatakan uh, lebih kepada Hmm. Dan Syed Hussain ni kata uh, tidak tidak ni lah boleh boleh boleh digunakan untuk kaitan video hmm. Bagaimana sebagai penduduk ya, hmm. melihat dua kidah ulama hmm. Mungkin kita keliru ya. Ada yang mengatakan uh, haram hmm. Dan ada yang berkata pada boleh untuk buat rakaman video uh, penting pertama kita harus uh, wajib untuk mengetahui uh, barakallahu fikum kedudukan kedua ulama ini ya. dua ulama besar yang berikutnya bahwa sebenarnya uh, eh, Syekh bin Utsaimin menyatakan uh, boleh ya diizinkan video kalau dalam urusan dakwah ya nah bukan semuanya bukan untuk segala urusan nah sehingga jangan fatwa Syekh Ibnu Taimin diterapkan melebihi yang beliau izinkan. Sekarang kita melihat banyak orang bermudah-mudahan kan video dalam banyak hal berdalilkan dengan sikap Syekh atau fatwa Syekh Ibnu Taimin. Ini kezaliman terhadap Syekh Ibnu Taimin. Syekh tidak menginginkan itu. Kemudian eh, berikutnya barakallahu kita sebagai salafiyin, sebagai ulabul ilm harus mempelajari dalil masing-masingnya ya, berupaya untuk mempelajari dalil masing-masingnya dalil Syekh bin Baz itu bagaimana dalil Syekh bin itu bagaimana waktu sulit saat nampaknya ada pembahasan-pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih tentang usul fikih ya itulah kita coba belajar nah karena nanti banyak masalah yang permasalahan agama yang e, menuntut kita untuk bisa me mencari jawabannya tapi kalau terpaksa kita nggak bisa saya nggak ada kesempatan untuk belajar saya sibuk bekerja dan seterusnya maka uh, Syekh Mukbir rahimahullah membimbingkan untuk pertanyaan ini antum pilih mana ulama yang lebih antum uh, percayai tingkat keilmuannya dalam hal ini Syekh bin Bas dengan Syekh bin Utsaimin siapa yang lebih mulia lebih tinggi tingkat keilmuannya Syekh bin Bas rahimahullah nah maka ikuti pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Nah, jika dalam kondisi sudah kita tidak mampu lagi untuk meneliti, tapi kalau masih kita punya kemampuan, punya kudrah untuk meneliti, diteliti. Nah, dari dari demikian. Yang berikutnya, bagaimana menghadapi fatwa yang seperti itu? Pilihlah fatwa yang lebih menyelamatkan antum dari kemungkinan dosa Satu menyatakan, ya silahkan video. Karena itu disebutkan alasan-alasan. Yang satu Syekh bin Bas dalam hal ini menyatakan tidak boleh itu haram. Kalau dilakukan dosa. Mana yang lebih menyelamatkan kita? Fatwa yang pertama atau yang kedua Syekh bin Bas? Syekh bin Bas. Lebih menyelamatkan kita. Nah, Bisa kalau untuk dakwah boleh. Kalau untuk dakwah, video dakwah. Misalnya? Ustaz, nah ini salah ini saya berceramah di ya. rekam di rekam, dimasukkan ke dalam Facebook, YouTube, Facebook ya. Nah, nah masya Allah. Disebarkan. Ya. Nah. kan dalam untuk dakwah juga ya, ah. tujuan dakwah. Kalau seandainya e, seorang mendengarkan muhadharah atau ceramah agama, yang ini pakai suara, yang ini suara plus eh, gambar. Kira-kira eh, pesan-pesan agama, nasihat dan isi ceramah e, tidak tersampaikan kecuali ada gambar atau mungkin tersampaikan kita dengarkan bisa kan iya kan nah apa manfaatnya gambar menengok muka iya menengok muka itu manfaat agama yang kita tanyakan menengok muka itu manfaat agama atau bukan manfaat agama itu misalnya oh, kalau saya mendengarkan dengan melihat ini apa wajah ustadz itu dalil-dalilnya lebih jelas. Nah. <laughs> nah, karena Ustaz kan dulu uh, macam di Indonesia itu kan dulu kan jauh kan, macam uh, di Jawa dengan di Sumatera, dan Sumatera kan jauh kan. Uh, uh, mau pergi ke Jawa pun kalau naik bus dua hari dua malam. Ya, iya. Yeah. sampai. Uh, melalui apa tuh rekaman boleh nampak. Iya. Nah, nggak harus kan, nggak nggak semestinya demikian. Bisa sekarang misalkan ya kita mendengarkan ceramah hasil rekaman kajian kita ini Iya, antum pulang ke rumah. Antum dengarkan lagi antum tulis. Bisa kan? Alhamdulillah. Nah, Jangan takalluf katanya, jangan berlebihan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada mafsadah-mafsadah yang berikutnya. Misalkan eh, di rumah kita punya istri kan? Misalkan bagi yang sudah beristri, sudah berkeluarga. Kalau istri kita melihat wajah ustaz Wah oh, Ustaz tampan ini Bisa nggak istri kita terfitnah? Hah? Bisa nggak? Atau istri kita itu adalah hurul in yang nggak ter <laughs> malaikat yang nggak eh, terganggu. Maka dari itu Allah menyatakan kepada kaum wanita, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada wanita mukminat untuk menundukkan pandangannya dari pria-pria yang bukan mahramnya. Ya kan? Kalau istri kita melihat itu, bagaimana? Itu satu. Berikutnya, mafsadah yang berikutnya, efek negatif berikutnya. Ya sekarang antum masih anu Kalau seandainya ada orang kagum sampai kepada sang ustadz ini Kepada seorang ulama ini Kagum dia Kalau dia melihat wajahnya Sholatnya menjadi khusyuk <laughs> Ya Bisa nggak seperti ini Mungkin antum oh, nggak mungkin Antum sekarang mengatakan tidak mungkin Diri antum Alhamdulillah Allah beri akidah Allah berikan kepada antum manhaj Bagaimana nanti kalau ada orang di sekitar itu? itu kan tersebar. Siapa yang bisa membatasi penyebarannya? Tak bisa. Nah, kemudian tertarik kepada syekh ini sehingga lambat laun dia kalau sholat dia taruh fotonya cuplikan foto cerak taruh di sini. seperti yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufi. Nah, nanti berganti 100 tahun, 200 tahun bisa menjadi kesyirikan. Bukankah kesyirikan yang terjadi sejak zaman Nuh alaihissalam itu bermula dari yang seperti ini? Digambar ketika ada seorang mati, dilukis gambar orang soleh tadi. Tujuannya apa? Untuk mengenang ibadah dia. Kita lebih khusyuk melihat orang yang soleh ini tadi. Mengenang kebaikan dia. Akhirnya lambat laun syaitan terus bekerja. Terus syaitan membisikkan. Akhirnya dia diibadahi. Maka tinggalkan barakallahu fikum tinggalkan yang seperti itu mungkin cukup sampai di sini nah mau, Subhanakallah